Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian hadis hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah kita sampai di hadis yang keenam hadis dari An-Nu'man bin Bashir tentang halal itu jelas, haram itu jelas, namun ada hal-hal yang mustabihat yang tidak jelas kehalalannya. <clears throat> Disampaikan oleh pensarah Hafizullah Ta'ala Wafihi dan isi hadis ini disari, uh, eh, seorang muslim disyariatkan untuk menjaga agamanya. Caranya menjauhi segala perbuatan yang mungkin untuk menjadi sebab berkurangnya kualitas agamanya. <clears throat> Ini diambil dari kalimat faqadistabru'a lidini Dengan menjauhi hal yang subhat, seorang itu membersihkan agamanya. Kemudian selanjutnya uh, eh, dari diambil kata-kata wa irdihi membersihkan nama baiknya maka diambil faedah diambil pelajaran disyariatkannya seorang muslim menjauhi berbagai macam perbuatan allati tu'adi ila yang menyebabkan adanya celaan dan pembicaraan negatif untuk nama baiknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fakat istabra'a wa irdihi." Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tindakan dan upaya untuk menjaga nama baik itu terpuji. Menjaga irdihi, menjaga nama baik sehingga tidak dikomentari orang, tidak kemudian e, dikomentari orang dengan komentar-komentar negatif. Ini satu hal yang terpuji. Wa kullu ma al mar'u bihi irdahu maka diambil dari ini faqad istabra'a li irdihi diambil pelajaran semua tindakan yang digunakan oleh seorang untuk menjaga nama baiknya fa innahu yu'addu maka itu dinilai sebagai sedekah untuk diri sendiri dan itu dinilai sebagai amal soleh. Sehingga derivat berikutnya adalah fihi isi kandungan hadis ini antusias seseorang agar orang itu tidak membicarakan dirinya agar orang-orang tidak membicarakan dirinya bukalah terhitung perkara yang tercela wala yu'addu riya'an wala sum'atan tidak terhitung riya' dan sum'ah namun terhitung amal soleh yang namanya al-istibra' lil irdi menjaga uh, kehormatan dan nama baik. Jadi, maka uh, jadi, yang disebut orang dengan jaim ini orang ada seorang yang kemudian di, dengan dinilai sebagai satu hal yang tercela maka ini satu hal yang tidak benar seorang itu jaim jaga image agar tidak eh, eh, agar tidak dicela oleh manusia agar tidak menjadi bahan gunjingan banyak orang agar ini, eh, tidak kemudian eh, menjadi eh, ma, celaan banyak orang jadi sasaran celaan banyak orang Eh, itu satu hal yang eh, satu hal yang terpuji manakala yang dia hindari adalah hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak layak. Eh, bukan kemudian namun tentu jika orang itu mencelanya karena dia melakukan kewajiban agama, maka ini tentu bab yang berbeda. kalau orang membicarakan dirinya memberikan komentar negatif kepada dirinya karena dia melakukan kewajiban agama maka e, berlaku padanya <clears throat> ma e, sifat mulia walaya khafuna laumatalaim ini tidak khawatir celaan orang yang mencela ini komentar negatif orang yang komentar negatif itu kalau yang dilakukan adalah sesuatu yang eh, menjadi kewajiban agama berlaku oleh khafuna laumatalaim tapi kalau eh, perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang memang bermasalah secara agama eh, bermasalah satu hal yang hukumnya makro atau satu hal yang hukum satu hal yang hukumnya makro atau hukumnya subuhat apalagi hukumnya haram maka orang yang jaga image agar orang yang menjaga image-nya supaya tetap ter, eh, teranggap sebagai orang yang baik ini supaya tidak kemudian dianggap orang yang bermasalah secara ini, uh, agamanya maka ini ini satu amal soleh tadi beliau katakan ini adalah amal soleh al istibra lidinihi wa irdihi Ya, demikian juga jika yang di ya, ya supaya terhindar dari celaan orang maka dia tinggalkan hal-hal yang mubah. Ya, dia tinggalkan hal-hal yang mubah supaya tidak menjadi celaan banyak orang. Dia tinggalkan hal-hal yang mubah ya, supaya tidak jadi komentar negatif orang maka itu amal soleh istibra li irdihi menjaga nama baiknya. Sehingga istibrak lidinihi ini bagian dari menjaga muru'ah. Hmm, dan menjaga muru'ah itu satu hal yang terpuji. Dan istibrak li'irdihi ini bagian dari al uminan nasi. Punya rasa malu dengan manusia dan itu terpuji. Hmm, Al-istibrak li'irdihi itu sama dengan uh, menjaga muruah dan itu sama dengan uh, punya rasa malu kepada manusia dan itu satu hal yang ternilai sebagai ini bukanlah satu hal yang tercela namun itu adalah satu hal yang nilainya adalah amal soleh amal kebajikan maka ketika dia misalnya misalnya pakaiannya misalnya balapan kata orang Jawa dalemannya sama luarannya balapan. Eh. Pakai luaran namun ternyata yang dalam juga keluar. Eh. Lengan bajunya balapan misalnya. Atau eh, kemudian hemnya sama kaosnya itu balapan. Dan ini di ini satu hal yang nilainya negatif di masyarakat. Maka orang punya rasa malu dengan hal ini kemudian menghindarinya kemudian dia rapikan pakaian dalamnya dia masukkan pakaian dalamnya supaya tidak balapan dengan hem yang kemeja yang dia pakai maka ini dalam rangka supaya menjaga muru'as dalam rangka istibrak li irdihi ini bukan satu hal yang uh, bukan satu hal yang tercela namun satu hal yang terpuji orang itu tahu sikon, ya, orang itu tahu sikon sehingga eh, ke acara penting tidak pakai sandal jepit misalnya. Ya, pergi ke tempat-tempat tempat-tempat formal tidak tidak pakai sandal jepit misalnya, namun menyesuaikan diri supaya tidak jadi rasanan orang, tidak jadi bahan kunjingan orang, tidak jadi bahan celaan orang supaya tidak dikomentari orang desitimen itu satu hal yang terpuji bukan satu hal yang tercela itu bagian dari al istibra li irdihi dia menjaga di nama baiknya menjaga kehormatannya Walidalika oleh karena itu terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau pulang bersama Sofiah istrinya yang tepat bukannya Nabi pulang ya. Nabi mengantarkan Sofia karena Nabi itikaf kemudian Sofia datang nemeni Nabi dan ngobrol sampai agak larut malam. Setelah itu Nabi mengantar pulang Sofia. War'ahu dan rajulani dan ada dua orang yang dua orang ansar yang melihat Nabi kemudian mereka mempercepat langkah Nabi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian komentar ala rislikuma pelan-pelan saja kalian berdua inna sofia Ini adalah sofia. Dan ini Nabi lakukan min ajli dalam rangka supaya ya, Nabi tidak membuka ruang bagi setan untuk memasukkan satu jenis was-was di hati keduanya. Sehingga keduanya membicarakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan Ye. Dan maka apa yang Nabi lakukan ini dalam rangka istibra'u li irdihi. Istibra'u li dinihi wa irdihi. Maka di antara bentuk al istibra' li, dini, li, irdi, li dinihi wa irdihi adalah ye, melakukan klarifikasi ye, ye, ketika melakukan hal-hal yang atau berada dalam kondisi ye, yang bisa menyebabkan orang berburuk sangka ya, melakukan klarifikasi meskipun tanpa ada permintaan agar tidak menjadi sasaran buruk sangka orang lain. Itu ini yang Nabi lakukan dengan mengatakan ini Sofia. Hmm. <clears throat> Kemudian siapa yang terjatuh dalam hal yang subhat maka dia terjatuh dalam hal yang haram. Para ulama berselisih pendapat tentang penjelasan untuk kalimat ini. Al-aqwalin ada banyak pendapat. Yang paling populer adalah bahasanya melakukan hal yang subhat dalam ke, dalam keadaan meyakini kalau itu subhat itu akan menjadi jalan melakukan hal yang haram. Itu akan menjadi jalan untuk melakukan hal yang haram yang diyakini kalau itu haram karena satu perkara karena perkara itu akan tukhadu bitadrij akan diambil secara bertahap maka jika seorang itu tasamaha toleransi di awal pertama kalinya dengan hal-hal yang subhat di awalnya hanya toleransi dengan yang subhat maka itu akan mengantarkannya untuk iqdam berani eh, berani melangkah untuk melakukan hal-hal yang haram Maka penjelasan yang pertama untuk kalimat ini adalah siapa yang berani melakukan hal-hal yang subuhat, yang dia yakin itu subhat, maka lama-kelamaan dia akan melakukan, berani melakukan hal yang haram, yang memang dia yakin itu haram. Ada penjelasan yang lain untuk, ada pendapat yang lain untuk penjelasan kalimat ini, yang ini menjadi pendapat sejumlah ulama. Penjelasan yang kedua mengatakan, man aqdama alal mustabihat, Siapa yang berani melangkah melakukan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak dia ketahui kehalalannya, kepastian kehalalannya ataukah itu hal yang haram, fa innahu sayakunu ba'du amalihi iqdaman ala amalin muharramin. Maka sebagian perbuatannya nanti akan uh, melangkah untuk melakukan hal yang haram di anal mustabihat karena hal-hal yang tidak jelas hukumnya itu sebagiannya secara realita adalah halal dan sebagiannya realnya adalah haram. Maka jika seorang itu berani melakukan hal-hal yang subhat, maka dipastikan dia akan terjatuh dalam hal yang haram karena sebagian subhat itu realita hukumnya adalah haram. Itu penjelasan yang kedua. Siapa yang bermudah-mudah untuk melakukan hal yang subhat, maka dia akan terjumus dalam hal yang haram. Dikarenakan sebagian subhat itu hukum realnya adalah haram. Sejumlah ulama beralasan dengan uh, redaksi ini untuk mengatakan sepatutnya seorang muslim menjaga diri uh, hati-hati dan menjaga diri untuk perbuatannya. Tidaklah dia ketahui hukum-hukum syariat dalam perbuatan sebelum eh, perbuatan tersebut sebelum dia lakukan. Kemudian kalimat ini man waqa'a fi subahati waqa'a fil haram itu jadikan dalil disyariatkannya satu darai menutup jalan keburukan. Yang dimaksud dengan darai adalah sarana dan jalan yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Kemudian dalam hadis ini disyariatkan e, mengajar dan berdakwah dengan memberi contoh dan membuat membuat contoh dan penyerupaan dalam rangka supaya materi pelajaran itu mudah untuk dipahami oleh pendengar. Contohnya Nabi mengatakan karai seperti pengembala yang mengembala hewan ternaknya di dekat padang rerumputan. Yeah ya uh, padang eh, rumputan larangan. Yang dimaksud dengan hima eh, daerah larangan adalah diletakkannya satu tempat tidak diizinkan bagi siapapun untuk masuk ke tempat itu di mana tidak diizinkan orang lain untuk mengembalakan hewan ternaknya di tempat itu. Jadi hima itu adalah eh, kebijakan seorang penguasa, misalnya raja, dia menetapkan bahasanya padang gembalaan yang di daerah ini itu tidak boleh bagi siapapun, tidak boleh bagi rakyat untuk menggembalakan hewan ternaknya di situ. Yaitu dikhususkan untuk milik raja atau milik negara. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seorang raja dan penguasa membuat al-hima, padang rumput larangan. Apakah hukum tindakan penguasa semacam ini boleh ataukah tidak? Ada tiga pendapat terkenal. Yang pertama membolehkan secara mutlak beralasan dengan hadis ini. Beralasan dengan hadis ini itu tepat manakala sabda Nabi Nikarai yar'ahulahima itu adalah mimbabi al-ikrar dan bukan mimbabil ikhbar. Ini, ini tepat kalau redaksi hadis ini karai yar'ahulahima ini adalah mimbabil ikrar adalah menceritakan sesuatu dalam rangka menyetujui. Tapi kalau mimbabil ikhbar mujaradul ikhbar menceritakan sesuatu semata-mata bercerita, maka itu tidak menunjukkan kebolehan. Ini tidak menunjukkan ini hukum boleh. Jadi ketika seseorang itu menceritakan satu kejadian, menceritakan satu hal, itu bisa saja itu persetujuan dan bisa saja cuma murni ya berbagi cerita berbagi berita saja. Nah, apa makna eh, sabda Nabi Karaiyarah haulal hima? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama ini ikrar ataukah ikhbar? Ini persetujuan ataukah sekedar cerita? Kita lanjutkan dulu. Pendapat yang kedua diperbolehkan bagi imam yaitu kepala negara <clears throat> walulat dan penguasa tanpa uh, tanpa orang yang lainnya. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, ingatlah bahasa setiap raja memiliki hima. Demikian juga mereka beralasan bolehnya penguasa e, membuat aturan hima bahasanya Umar Utsman di menetapkan hima untuk kepentingan unta-unta zakat. Pendapat yang ketiga melarang secara mutlak dengan alasan hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari la hima ilahimallah wa rasuluhu. Tidak ada hima kecuali hima yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Kesimpulannya pendapat yang kedua itu pendapat yang lebih kuat karena itulah pendapat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai macam dalil dalam masalah ini. Biasanya boleh bagi penguasa untuk menetapkan padang gembalaan larangan. Ini, namun pendapat yang kedua yang mengatakan boleh ini lebih Eh, ini lebih tepat manakala boleh tersebut khusus untuk hewan ternak milik negara semacam uh, onta zakat. Ini adapun uh, misalnya seorang penguasa ini dia punya ternak pribadi. Kemudian setelah itu uh, padang kembalaan yang ini milik umum kemudian milik umum tidak bertuan ya, tidak bertuan artinya dalam eh, dalam ke, dalam kemudian kewenangan negara kemudian dipakai untuk pribadi raja nah ini kezaliman ini ke kezaliman ini haram kalau himanya itu untuk untuk ini artinya ini tanah negara kemudian dijadikan hima tapi ini untuk kepentingan pribadi penguasa. Nah, maka ini ya, kezalima dan hukumnya haram. Yusiku ayak ta'afihi maknanya adalah yusiku ayak ko'afihi. Terjatuh ke dalamnya. Ala wa inna likuli malikin hima ala inna himallah, ana, ala inna himallahi maharimuhu. Ijah di sini adalah at-tahdir peringatan untuk tidak mukorofah melakukan maksiat. Dan isi hadis ini juga adalah orang yang melakukan maksiat adalah orang yang mu'aradun, orang yang terancam untuk mendapatkan ukubah ilahiyah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang e, melanggar sehingga masuk ke daerah larangan, padang gembala larangan milik raja, maka dia menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman dari para raja maka demikian juga orang yang melampaui batas wa himallahi kemudian melanggar himanya Allah daerah larangnya Allah maka dia adalah orang yang mu'aradun eh, kemudian menjerumuskan dirinya ke dalam hukuman ilahiyah Kemudian hadis ini dalil disyariatkan yang memberikan perhatian terhadap hati dan memperbaiki hati biaya suyakunu yakunu di syar'i supaya hati itu sejalan dengan syariat. Dan di sini dalil bahasanya amal badan, amal raga itu berkaitan erat dengan hati. Maka jika seorang itu memperbaiki mafi bi isi hatinya, sohama fil jawari minal a'mal maka benarlah segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya baiknya gerak gerak yang dilakukan oleh seorang hamba dengan anggota badannya dan eh, dan seorang hamba itu menjadi hal-hal yang haram itu berbanding lurus dengan kebaikan gerak hatinya. Kemudian isi hadis ini bahasanya sikap wara, hati-hati dan menjauhi hal yang haram itu muncul mimma fil kulubi dari isi hati Kemudian terdapat perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan baiknya hati. al akwal ada beberapa pendapat, ada tiga pendapat yang beliau bawakan. Yang pertama yang dimaksud dengan baiknya hati adalah adanya rasa takut kepada Allah di hati seorang hamba. Karena sesungguhnya hati itu tidaklah baik kecuali manakala terpatri padanya rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepadanya dan rasa takut terhadap hukuman dari Allah. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan adalah memperbaiki hati dengan memurnikan niat untuk Allah Azza wa Jalla Artinya seorang hamba tidaklah maju melakukan satu ibadah kecuali dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidaklah dia meninggalkan maksiat kecuali dia berniat dengan dengan hal tersebut mencari, membuat ridha Rabbnya sehingga gerak dan keinginannya itu maksudnya adalah mencari ridha al-maula jalla wa'ala. Kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud hati yang baik adalah cinta dan benci adalah maksudnya adalah masalah cinta dan benci. Biayi yuhibbu al-'abdu rabbahu artinya seorang itu mencintai Allah, mencintai para kekasih Allah, mencintai ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan membenci semua kebalikannya. Kesimpulannya wala alal muradah jami'u hadil umuri. Ini boleh jadi yang diinginkan adalah tiga-tiganya. Maka hati itu dinilai hati yang solah, hati yang baik manakala uh, terdapat padanya rasa takut kepada Allah. Kemudian semuanya adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian terdapat padanya cinta dan benci yang yang tepat mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ya, kemudian hadis yang ketujuh qalan musannif rahimallahu taala an Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausin Ad-Dari radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda hakikat agama itu nasihat. Kami tanyakan ditujukan kepada siapa? Nabi katakan ditujukan pada Allah kitabnya Rasulnya pemimpin kaum muslimin dan awamnya kaum muslimin dilihatkan oleh muslim Kala syaih hafizahullahu ta'ala adinu an-nasiha. Yang dimaksud agama dalam makna asalnya secara bahasa adalah ketaatan. Wa yutlak dan di terkadang digunakan digunakan kata-kata din artinya adalah diana. Diana artinya agama macam agama Islam, agama non muslim. Wal mu'taqad dan keyakinan yang menjadi komitmen hati seorang manusia. Dan yang dimaksud dengan agama di sini adalah Islam, Maka man asal din itu ketaatan. Kemudian eh, makna penggunaannya makna penggunaannya itu bisa artinya din itu artinya agama artinya keyakinan agama semacam Islam non Islam itu dan din terkadang artinya adalah kualitas agama Jadi din itu bisa artinya diana, diana itu agama, dan bisa artinya pengamalan terhadap agama atau praktek keagamaan, pengamalan terhadap agama. Bahasa Arabnya tadayun. Maka din itu bisa artinya diana dan bisa artinya tadayun. Kualitas eh, peng, eh, kualitas dan pengamalan agama. e, kalau kata-kata din itu e, ini kalau kata-kata din itu mudof itu sering-seringnya maknanya adalah tadayun ini maknanya adalah praktek keberagamaan semacam hadis almaru ala dini khalilihi dini khalilihi ini mutaf mutaf ilai ini. ini. maka maknanya adalah tadayun almaru seseorang itu ala dini khalilihi ini mengikuti praktek beragamanya teman dekatnya ini, di situ tadayun ini kualitas dan ya, kualitas mempraktekkan ajaran agama. Ya, kemudian uh, para ulama berselisih pendapat untuk kalimat adinu an-nasihah apa yang dimaksudkan dengannya. Pendapat pertama yang dimaksudkan semua agama itu tercakup dalam kata-kata an-nasihat. Wahada wal asal dan ini makna dasarnya untuk kalimat semacam ini. Karena mubtada yang ma'rifat yang hasiru akan mengalami makna hasr pada khobar menurut jamahir ahli ilmi. Ya, telah kita bahas ada adat hasar ketika kita bahas inamal a'malu binniat. Maka perlu diketahui di antara adat hasar dalam ilmu balaghah karena ini pelajaran balaghah. Di antara adat hasar adalah manakala mubtada dan khobar itu ma'rifat. Itu yufidul hasar. Dan di sini kita jumpai mubtada dan khobarnya ma'rifat. Adinu ma'rifat, an-nasihat juga ma'rifat, sedangkan itu mubtada khubar. Ini kaidah ilmu balaghah mengatakan jika mubtada dan khobarnya itu dua-duanya ma'rifat maka yufitul qasr, yufitul hasr memberikan makna hanya. Sehingga adinu an-nasiha hanyalah isi agama itu an-nasiha bukan yang lainnya. Karena hasar berarti bukan yang lainnya. Kemudian eh, pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis bahasanya mayoritas agama adalah an-nasiha. Sebagaimana dalam hadis al-hajju arafah. Rukun yang pokok dari haji adalah wukuf di arafah. Kesimpulannya la wala alal kaula boleh jadi pendapat pertama yang lebih kuat bahasanya an-nasihat itu mencakup semua syariat agama sebagaimana penjelasan sebagai berikut. Dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran di antaranya disyariatkannya mengulang-ulang nasihat sehingga dipahami dan melekat di hati. Oleh karena itu Nabi mengulang-ulang kalimat ad-dinu an-nasihat sebanyak tiga kali. Uh, yang dimaksud dengan nasihat adalah al-khulus murni dari al-ghish. Keinginan untuk menyelakai orang lain atau khadiah tipuan. Ma'a diiringi dengan tamahud. Tamahud itu murni, pemurnian, keinginan, kebaikan. Nah, nasihat diambil dari kata-kata nasoha syai'a artinya khallasahu, memurnikannya wa azala dan menghilangkan syawaibahu syawaib jamak dari syaibah artinya campuran dan menghilangkan keruhnya sehingga tidaklah tersisa padanya kecuali sesuatu yang baik Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini bahasanya perkara yang penting sepatutnya ditanyakan kefiahnya. Sepatutnya ditanyakan tentang tata caranya dan maknanya dalam rangka bisa tahqiq betul-betul mewujudkannya. Sehingga para sahabat bertanya, ditujukan kepada siapa wahai Rasul Allah? Kemudian wafihi isi hadis ini, hinya kembali ke hadis ya. Bahasa nasihat itu mencakup semua perkara iman, ihsan, dan Islam. Mencakup mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal yang nilainya nawafil atau sunnah. Ya, nasihat itu lillahi untuk Allah. Maka di sini mendahulukan hak Allah Azza wa Jalla daripada hak selain Allah. Nasihat yang ditujukan kepada Allah ditafsirkan dengan pengertian bi anna nasihat adalah beriman kepada Allah, meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, melaksanakan syariat Allah, mencintai dan eh, mencintai Allah Azza wa Jalla, lebih mengutamakan hal-hal yang Allah cintai dibandingkan hal-hal yang dicintai yang lainnya. Demikian juga membela syariat Allah. Sedangkan nasihat yang tertuju pada kitab, maka yang dimaksudkan dengan kitabnya adalah Al-Quranul Azim. Ya, maka al- eh, kitab bihi dimaknai dengan Al-Quran. Ya, maka maknanya adalah nasihat untuk Alkitab. Bentuknya adalah mencintai kitab ini, mencintai Al-Quran, mengagungkan dan menghormatinya, dan mengetahui dan menyadari dan meyakini bahasanya Al-Quran adalah afdolul kalam, perkataan yang paling utama, kotibatan seluruhnya dibandingkan seluruh perkataan. Karena dia adalah perkataan Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Ya, dan, bentuk nasihat kepada kitab suci yaitu Al-Quran adalah semangat yang kuat untuk bisa memahaminya perhatian untuk bisa merenungkannya dan banyak membacanya di samping mengamalkan isinya watahkim dan menjadikan hukum Al-Quran sebagai eh, sebagai hakim dalam di perkara-perkara yang diperselisihkan. Kemudian lebih mendahulukan hukum Al-Quran daripada hawa nafsu dan keinginan manusia. Kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai hakim, pemberi keputusan untuk yang lain. Demikian juga bentuk nasihat terhadap kitab adalah menyebarluaskan Al-Quran. Menyebarluaskan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran, dan suka dan senang manusia mengamalkan Al-Quran. Sedangkan nasihat untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya adalah mentaati Rasul, membela Rasul, mengorbankan harta demi membela Rasul. Demikian juga bentuknya adalah mencintai Nabi yang mulia ini Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian juga bentuknya adalah belajar ya, sunnah-sunnah Nabi, belajar hadis Nabi, dan berupaya mengetahui akhlak Nabi, adab Nabi, kemudian meneladani Nabi dalam hal itu. Demikian juga bentuknya adalah dengan menghormati perintah Nabi, membela sunnah Nabi, berpaling dari orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi, mendahulukan di rasa cinta kepada Nabi yang mulia ini dibandingkan rasa cinta pada diri sendiri, kepada anak, kepada orang tua, dan kepada semua manusia. Sedangkan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin bentuknya adalah mencintai mereka, ya, tentu dengan syarat mereka adalah orang yang layak untuk dicintai karena mereka adalah orang yang soleh mendoakan kebaikan untuk mereka, menginginkan baiknya mereka, dan menginginkan agar mereka adalah termasuk orang-orang yang baik agamanya dan melakukan berbagai macam usaha agar rakyat itu mau bersatu bersama mereka dan tidak suka kebencian rakyat kepada mereka Demikian juga nasihat untuk penguasa bentuknya adalah taat kepada penguasa. Tentu syaratnya adalah penguasa tersebut adalah muslim. Dan e, tidak memberontak, tidak memberontak terhadap mereka, bahkan meyakini haramnya memberontak kepada mereka. Dan berikannya syaratnya adalah penguasa muslim menyanjung mereka dengan memuji mereka dengan pujian apa adanya bima fihi tidak dusta, tidak mengada-ada. Tidak mencela mereka, membicarakan aib mereka, dan menginginkan muncul dan nampaknya kemuliaan mereka. Ya, maka uh, ini, eh, satu hal yang patut untuk diperhatikan bahwasanya ya, eh, ketaatan dalam pengertian tidak memberontak itu adalah turunan dari status mereka sebagai penguasa muslim. Sedangkan rasa cinta rasa cinta kepada penguasa itu adalah derivat dari kesolehan. Hmm, Maka sehingga boleh jadi ada penguasa yang tidak dicintai karena dia zalim, karena dia fasik, Ya, namun ya, ya kita tidak dan kita tetap berkeyakinan haram memberontak padanya karena dia adalah penguasa muslim dan sah sebagai penguasa muslim. Maka taat dalam pengertian tidak memberontak itu tidak mesti berkonsekuensi mencintai. Karena cinta itu berkenaan dengan masalah di kualitas agama. Ya, ketika dia adalah penguasa yang soleh, ya, maka kita mencintainya karena kesolehannya. Oh, jika dia penguasa yang zalim, maka kezalimannya kita benci. Namun karena dia penguasa, maka kita tidak memberontak. Ya, karena dia penguasa, maka kita tidak memberontak dan kezalimannya kita sikapi dengan sabar. Namun sabar dengan kedoliman itu bukan berarti mencintai. Ini, sabar terhadap kedoliman penguasa itu tidak mesti ber, uh, tidak bermakna mencintainya. Bahkan kita berharap untuk gantinya. Ini, kita mengharapkan berganti dengan yang lebih baik. Kalau dia tidak mau baik, ya Allah gantikan e, yang lainnya yang lebih baik. Nih maka sabar ke, eh, terhadap kezaliman penguasa itu tidaklah berkonsekuensi mencintainya karena cinta itu derivat dari kesolehan sedangkan tidak memberontak itu derivat dari keabsahan status sebagai penguasa dan dia muslim Kemudian memintalika dan di antara hal tersebut adalah nasihat untuk ulama kaum muslimin karena para ulama itu termasuk dalam kata-kata ini yaitu a'immah ingda jamari ahli ilmi menurut jumhur yang sangat banyak dari para ulama maka imam atau ulatul amri itu ada e, dua macam e, ulatul amri imam dalam agama mereka itulah para ulama Kemudian ada imam dan walatul amri dalam urusan dunia. Mereka itulah umara. Manakah yang lebih ditaati? Manakah yang lebih ditaati? Jawabannya ulama. Karena umara itu ditaati manakala kita mendapatkan stempel dari ulama' aturan ini tidak maksiat silahkan ditaati. Ini. Maka ini menunjukkan bahasanya yang lebih dikedepankan adalah ulama. Karena at, karena umar itu ditaati selama aturannya tidak maksiat. Dari mana kita tahu aturannya bukan maksiat? Tanya sama ulama. Ulama ngasih stempel itu tidak maksiat. Silahkan taati. Namun ketika ulama mengatakan itu maksiat. Jangan taat meskipun jangan berontak, maka kita tidak taat. Nah kalau de, eh, kalau de, kalau a'immah di sini maknanya adalah ulama, maka bentuk nasihat kepada ulama bentuknya adalah mencintai mereka, menghormati mereka, mengetahui, mengakui kedudukan mereka dan tingginya kedudukan mereka. Asudur an araihim berangkat bertolak dari pendapat dan arahan mereka merujuk kepada mereka dalam hal-hal yang dibingungkan oleh seseorang ketika itu adalah masalah syariat dan masalah agama. Merujuk halal fitani dan ketika terjadi Eh, perselisihan dan keributan di tengah-tengah masyarakat, maka merujuk kepada para ulama supaya masyarakat itu berangkat dari arahan mereka menyebarluaskan fatwa ulama eh, dan perkataan ulama ya, dengan cara dengan semua sarana, sarana penyebaran ya, dengan menyebarluaskan buku-bukunya dengan membuat poster-poster dakwah berisi fatwa-fatwa mereka dan yang lainnya. Dan berharap pahala dalam mencetak buku-buku para ulama dan semacam itu. Sedangkan nasihat untuk masyarakat umum dari kalangan kaum muslimin adalah mencintai mereka, mencintai sesama kaum muslimin dan mencintai ya, adanya kebaikan untuk mereka. Ketika mereka kita cinta, kita ingin mereka itu ya, merasa mendapatkan kesejahteraan, mereka itu ya, mendapatkan rasa aman, ya, mereka itu tidak mendapatkan kesulitan ekonomi, mereka itu mendapatkan harga BBM yang murah. Ya, menginginkan itunya itu terjadi pada mereka itu terjadi pada mereka kaum muslimin itu bagian dari nasihat kepada uh, kepada kaum muslimin menginginkan usulul khair adanya kebaikan pada mereka apa kebaikan ya BBM murah itu kan kebaikan untuk untuk kaum muslimin untuk umumnya kaum muslimin BBM murah minyak murah minyak goreng murah dan sebagainya itu adalah bentuk eh, itu bagian dari nasihat diamati bukan malah gembira senang ya, harga-harga pada naik ya, karena saya pedagang wah untung saya jadi gede ya. Ya, itu bukan nasihat lil uh, li, uh, li amatil muslimin wa yuhibbu minal khairi lahum ma yuhibbu li nafsihi menginginkan kebaikan untuk mereka apa yang dia inginkan untuk diri sendiri kita pengen punya rasa aman ayam tentram maka menginginkan itu semua bagi mereka kita ingin kemudian uh, mudah uh, mudah untuk mendapatkan pekerjaan, maka kita inginkan terbukanya lapangan kerja yang luas untuk kaum muslimin. Kemudian seorang itu menyayangi mereka, ya punya punya rasa sayang kepada kaum muslimin, bukan kebencian, namun sayang dengan mereka. Kemudian menyayangi yang muda, menghormati yang sudah senior, yang sepuh, sedih ketika ada hal-hal yang membuat sedih kaum muslimin dan gembira karena hal-hal yang membuat gembira kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedih karena BBM naik, jangan gembira. Kemudian ketika mereka gembira, ya jangan malah kemudian bersedih. Itu nasihat bagi kaum muslim. Bahkan contohnya masalah harga ya. Famasalan maka misalnya gembira ketika harga barang-barang itu murah. Ini birosi al-as'ar. Ini ketika harga-harga itu turun kemudian uh, sehingga orang itu kemudian eh, masyarakat itu gembira karenanya kita gembira. Demikian juga eh, bergembira dengan persatuan kaum muslimin dan menyatunya kaum muslimin. Orang yang dulu bermusuhan, kemudian sekarang bisa duduk bareng. Yang dulu saling memberikan atau kemudian eh, dulu bermusuhan, saling memberikan label-label jelek, kemudian sekarang rukun, gembira kita. Bukan malah eh, merasa tidak nyaman, kemudian gimana dibuat ribut lagi. Nah gimana bikin status medsos yang bisa memancing keributan lagi dan setelah dulunya kemudian setelah ada tanda-tanda rukun misalnya maka ini bukan nasihat li amatil muslimin wa nasihat nasihati dan di antara bentuk nasihat untuk amatil muslimin umumnya kaum muslimin adalah mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang maslahat bagi kehidupan mereka di antara bentuknya adalah mengajarkan perkara agama. Demikian juga mengajarkan perkara-perkara dunia. Maka menyebarluaskan eh, konten-konten uh, yang bermanfaat dalam masalah dunia, keterampilan yang bermanfaat, atau kemudian ilmu dunia yang bermanfaat. Maka itu bagian dari nasihat lil muslimin. Karena bukan hanya mengajarkan umur di uh, umur dinihim namun juga umur dunyahum. Maka di, di, menyampaikan kemudian di, kiat sukses uh, kiat menjadi mahasiswa sukses kiat supaya tidak jadi mahasiswa abadi ya, itu itu perkara manfaat itu ya, itu perkara manfaat itu umur dunyahum ya, gimana kuliah cepat selesai, gitu. gimana skripsi cepat rampung, nah, itu apa kiat-kiatnya, itu kemudian mengajarkannya, memotivasinya, itu bagian dari eh, nasihat li, li amatil muslimin. Hmm, ya. Itu bagian dari nasihat li amatil muslimin, karena bukan hanya masalah agama, di dunia um, juga, masalah kebaikan, masalah dunia. Demikian juga di antara bentuk nasihat ahli amatil muslimin adalah uh, menutupi aurat, yaitu maksudnya menutupi kekurangan dan kejelekan kaum muslimin. Maka seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling menutupi, bukan saling membongkar kejelekan. Kemudian membela mereka ketika mereka dalam posisi yang benar, menjauhkan kezaliman dari mereka kemudian membela e, kehormatan dan nama baik mereka. Kemudian tidak menipu mereka, tidak dengki dengan mereka. Dan me membela nama baik mereka itu bentuknya adalah Idza takalama sakhsun jika ada seseorang yang membicarakan ni, ni, membicarakan secara negatif kehormatan seseorang hendaklah eh, ayatu ba'an irdihim hendaknya orang yang hadir itu memberikan pembelaan terhadap uh, terhadap eh, kehormatan orang yang dicela dan dihina. Kemudian memberikan nasihat kepada individu-individu kaum muslimin dengan uh, dengan sembunyi-sembunyi dengan empat mata tidaklah memberikan nasihat kepada mereka dengan terang-terangan dan terang-terangan. Karena sifat orang yang beriman itu yastur wa soh. Aib orang ditutupi namun orangnya dinasehati. Ketika kita tahu kejelekan seseorang, hal yang negatif pada seseorang, kita tutupi, tidak kita umbar, kita tidak kita siarkan kemana-mana. Namun kita nasihati, kita berupaya untuk memperbaikinya lain hanya dengan munafik atau al-fajir, penggemar dosa. Yeah. Maka mereka itu yunafiku summa yufaddihu. Mereka itu e, cari muka setelah itu mempermalukan. Iya, mereka tidak menasihati namun cari muka, muji-muji uh, di depannya. Iya, namun di belakang yufatih, dia bongkar aib orang itu. Kemudian di antara perkara yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan nasihat untuk Allah, kitabnya dan Rasulnya adalah Huna kewajiban eh, ada sejumlah kewajiban yang wajib atas sebagian orang dalam nasihat kepada mereka-mereka yang tidak wajib kepada yang lain. Kami akan sampaikan untuk itu contoh ulama syariat. Maka wajib bagi mereka sejumlah kewajiban yang tidak wajib untuk selain mereka. Maka yang menjadi kewajiban orang yang berilmu adalah rotul ahwa, membantah kesesatan membantah al makolat makolat itu adalah Iya, iya, iya. di sini makalat artinya akidah. Akidah-akidah yang menyelisih Alkitab Basuna Demikian juga menyangga kata ketergelinciran ulama alat titaqa mimbatihim yang itu terjadi pada sebagian mereka. Wajib bagi ulama mengajar, mengajari banyak orang, membimbing, menunjukkan pada kebaikan yang ini tidak menjadi kewajiban umumnya anggota masyarakat. Demikian juga menjadi kewajiban penguasa dan para imam eh, kepala negara memberikan mereka punya kewajiban untuk nasihat terhadap Allah, kitabnya dan rasulnya yang tidak wajib atas yang lainnya. Maka manusia itu bertingkat-tingkat dalam kewajiban. Yang menjadi kewajiban mereka ini semua termasuk dalam makna nasihat sesuai dengan kemampuan dan kedudukan mereka. Maka hadis ini hadis tentang nasihatnya adalah hadis yang agung seorang muslim wajib untuk merenungkan isinya dan mengetahui hukum kandungannya. Nas Allah Jalla wa ala. Kita memohon pada Allah Jalla wa ala agar menjadikan kita semua orang-orang yang menginginkan nasihat untuk Allah. Kita memberikan sikap nasihat pada Allah, kitabnya dan Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Kemudian hadis yang ke-8 kelal musanifku kalau eh, Musanif rahimallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka menegakkan sholat, membayar zakat, dan jika mereka melakukan tiga hal itu, maka mereka telah melindungi mini dari gangguanku. Mereka telah lindungi darahnya, hartanya, ilah bihaqil Islam kerjanya dengan hak Islam wahisabuhum dan perhitungan untuk mereka apakah mereka tulus dalam hal itu ataukah mereka e, bohongan itu urusan Allah Subhanahu wa taala diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim penjelasannya aku diperintahkannya adalah di antara perkataan Nabi dan bisa dipahami dari kalimat ini bahasanya yang memerintahkan adalah Rabbul Izzati wal Jalal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal perintah itu satu keharusan dan keniscayaan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kotala yukotilu itu masdarnya mukotala. Dan perhatikan bedanya. Dan Nabi tidak mengatakan aku diperintahkan untuk membantai manusia. Untuk membunuhi manusia. Perhatikan eh, dua perbedaan ini. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia dan Nabi tidak mengatakan aku diperintahkan untuk membunuh dan membantai manusia. Nabi hanya mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi. Sehingga yang dimaksudkan hadis bukanlah membunuh dan membantai non-muslim. Oleh karena itu buktinya terus menerus dalam negara Islam ada yang namanya kafir dimi. Yahudi, Nasrani atau selain mereka. Dan terdapat dalam sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhasinu mu'amalatau bersikap yang baik dengan mereka non muslim. Nabi mendatangi undangan makan mereka meskipun ternyata diracun. Nabi eh, dan bentuk-bentuk sikap baik yang lainnya. Nabi melarang untuk menyakiti mereka, Nabi memerintahkan untuk memenuhi terhadap kafir dimi perjanjian dimahnya. Ini wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan perjanjian dimah dengan uh, kafir dimi. Tidak boleh melanggar. Oleh karena itu para sahabat Ridwanullah alaihim mereka berpesan untuk bersikap baik kepada kafir dimi. Dan di, eh, di antara yang paling populer adalah khutbah Umar bin Khattab radhiallahu taala anhu yang beliau sampaikan di akhir hidupnya. Sampai mereka bersahadat la ilaha illallah artinya e, mengikrarkan dan mengakui. Yukiru itu lisan, ya tarifu itu hati. Ya, yukiru mengikrarkan dengan lisan dan mengakui dengan hati isi sahadat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan dengan hal itu adalah sahadat dengan lisan Ya, adapun isi hati maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat di berbagai uh, penjelasan hadis sebelumnya. Di hadis uh, tentang rukun Islam, di hadis Jibril ya, sudah dijelaskan. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakbalu min man ja'ahu Nabi menerima semua orang yang datang kepada Nabi dan dia datang karena ingin masuk Islam. Nabi menerimanya untuk melafatkan dua kalimat syahadat dan orang tersebut dengan tindakannya dia telah menjaga darahnya dan eh, atau kemudian Nabi eh, menjaga darahnya dengan syahadat dan menjadikannya dan menetapkannya sebagai seorang muslim. Nabi mengingkari keras tindakan Usama bin Zaid tatkala beliau membunuh orang yang mengucapkan orang yang baru saja mengucapkan la ilaha illallah. Waqad rafa'a alai sayfahu qabla dzalika. Padahal orang tersebut itu sebelumnya mengangkat pedang kepada Usama. Namun setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian tetap nekat dibunuh oleh Usama Nabi mencelanya dengan keras. Istadda nakirun Nabi, pengingkaran Nabi demikian keras kepada Usama radhiyallahu taala anhu dalam kasus ini. Maka isi hadis ini di antara fawaid atau kandungan hadis ini adalah uh, kewajiban pertama hamba adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Menyelisihi eh, ahli kalam. Ini ulama kalam yang mengatakan bahasanya kewajiban pertama mukallaf begitu balik kewajiban pertama adalah an-nadhar melakukan uh, telaah untuk membuktikan adanya uh, rob, melakukan telaah akal, Ini, menggunakan dalil-dalil akal untuk kemudian uh, yang pada ujungnya adalah menemukan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob Atau kalau tidak melakukan nazar saat di awal menjadi mukallaf maka ada qasdun nazar. Berniat untuk melakukan nazar. Atau bahkan yang yang parah mengatakan bahasa kewajiban pertama mukallaf adalah aku ragu aku ragu kalau ada Tuhan. Kemudian setelah itu eh, eh, setelah itu kemudian membantah keraguannya untuk sampai kepada eh, untuk sampai kepada yakin Tuhan itu ada atau pendapat-pendapat semacam itu yang tidak dijumpai bagi pendapat ini dalil bagi syariat ataupun yang lain. Ya, maka anggapan bahasanya kewajiban bayangkan mukallaf baru 15 tahun ya, dikatakan kewajiban pertamanya meragukan eksistensi Tuhan. Kemudian setelah itu mikir sendiri. Ya, munculkan hal-hal yang uh, meragukan keberadaan Tuhan. Setelah itu bantah setelah itu bantalah hal tersebut sampai akhirnya yakin Tuhan itu ada. Anak umur 15 tahun suruh, suruh demikian coba. <clears throat> Eh, diminta untuk syak, diminta untuk ragu-ragu. Nih, kalau enggak ya jangan berangkat dari ragu-ragu namun eh, namun melakukan pembuktian sendiri dengan telaah logika dan akal kalau Tuhan itu ada. Nah ini semua kata sesaat adalah pendapat-pendapat yang tidak didukung oleh syariat ataupun yang lain. Dan syariat menunjukkan kewajiban pertama syahadat. Menerima syahadat. Menerima syahadat. Itu kewajiban yang pertama. Nabi tidak mengatakan aku diperintahkan untuk memperangi manusia sampai mereka mau kemudian melakukan e, telaah untuk mencari Tuhan. Yang setelah itu diharapkan mereka masuk Islam setelah itu. Tidak demikian. Namun aku diperintahkan untuk memperangi manusia sampai mereka mau menerima syahadat. Ya, menerima mengikarkan dengan lisannya dan menerimanya dengan hatinya. Tidak harus kemudian tidak diharuskan melakukan proses pencarian terlebih dahulu. Kalau memang langsung menerima ya sudah tidak apa-apa. Sudah langsung yakin mantap. Dan dan perintah untuk kemudian e, meragukan Tuhan, kemudian mencari bukti kebenaran eksistensi Tuhan. Satu hal yang bertolak, bertolak belakang dengan fitrah. Karena adanya Tuhan itu satu hal yang sudah menjadi fitrah semua manusia dan ragu-ragu dengannya itu satu hal yang menyelisih fitrah. Walidhalika oleh karena itu kami katakan siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat gugur darinya dosa dengan hal itu. Loh, kalau demikian berarti orang yang ikhlas syahadat karena ikut-ikutan, karena itu sah, asalkan dia mantap yakin dengan diri syahadat meskipun dia e, karena ikut-ikutan sah Memindalika oleh karena itu kita yakini sahnya keimanan orang yang ikut-ikutan. Dan kita tidaklah wajibkan baginya untuk melakukan telaah sebelum itu. Walam nyari di antara buktinya, tidak terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau mewajibkan satupun orang yang datang kepada Nabi untuk masuk Islam. Tidak ada ceritanya Nabi ini mewajibkan untuknya ayang tuh. Kamu kamu mikir dulu ya. Ini, kamu mikir dulu ya. Jangan langsung ikhlas ada. Ini, jangan langsung. Saya sudah mantap dengan oh, jangan gitu. Ini, kamu harus mikir dulu. Ayang dan yang dimaksud nazar dalam istilah para ulama kalam adalah nazar dengan dalil akli. Bukan dalil nakli. Tidak ada kemudian ceritanya Nabi memerintahkan kepada orang yang datang memasuk Islam untuk melakukan telaah terhadap alam semesta atau kemudian berdalil dengan peristiwa yang ada di jagat raya ini untuk menunjukkan uluyahnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi itu menerima semua orang yang mau bersahadat mengikatkan dua kalimat syahadat. Bahkan Nabi mensahkan imannya orang yang ikut-ikutan yang mereka itu masuk ke dalam Islam karena ikut-ikutan. Karena kepala sukunya masuk Islam, ya, ini orang yang prinsipnya pokoknya ikut kepala suku, akhirnya dia mereka masuk Islam. Nabi sahkan keimanan mereka, keislaman mereka. atau bahkan Nabi mensahkan keislaman orang yang masuk Islam yang masuk Islam itu karena keinginan terhadap dunia. Maka Allah azza wa jalla niyatihim ba'da dalika kemudian Allah perbaiki niat-niat mereka setelah itu. Jadi awal masuknya, pendorongnya motivasi duniawi. Namun dengan tarbiyah, dengan edukasi, pada akhirnya Allah perbaiki niat-niat mereka setelah itu. Di antara contoh hal tersebut ada seorang yang masuk Islam. Kemudian dia pergi menemui kaumnya dan mengatakan, aku tidak mau ngobrol bicara dengan satu pun dari kalian sampai semua kalian masuk Islam. Akhirnya satu kampung masuk Islam semua. Karena kepala sukunya mengancam boykot. Nah, anak kepala sukunya ancam boykot. Aku tidak mau, aku akan menghajur kalian, tidak mau bicara dengan kalian sampai semua kalian masuk Islam. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam dan Nabi sahkan keislaman mereka sebagaimana terjadi dalam sejumlah peristiwa sebagaimana kejadian Usaid ibn Hudair. Demikian juga Atufail ibn Amr ad-Dawsi dan selain mereka. Ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Uh, di pertemuan sebelumnya disampaikan bahasanya salah satu ciri bid'ah adalah bid'ah dilakukan secara terus menerus pada waktu atau tempat tertentu karena meyakini adanya fadilah tertentu pada taraf tersebut. Iya, ini bid'ah manakala ternyata tidak ada fadilahnya. Itu bid'ah kalau tidak ada fadilahnya. Ternyata tidak ada fadilah tertentunya. Kalau memang ternyata ada fadilah tertentunya, maka ya bukan bid'ah, maka itu bagian dari sunnah atau bagian dari satu hal yang diperbolehkan. Jadi kalau memang ada keutamaannya, syar'an ada keutamaannya, ya, ya maka itu ya, bahkan wajib meyakininya. Bolehkah menceritakan kehidupan kita sebelum eh, sebelum bertobat sebagai pelajaran atau sekedar berbagi cerita? Kalau sekedar berbagi cerita tidak boleh. Kemudian pada dasarnya tidak boleh di, diceritakan karena ini sama dengan menceritakan e, kemaksiatan. Kalau untuk sebagai sekedar pelajaran juga belum tentu boleh. Boleh itu manakala diyakini maslahat cerita lebih besar daripada Maslahat yang akan wujud terwujud karena cerita itu lebih besar daripada madorot menceritakan kemaksiatan. Nah baru di situ boleh. Kalau sekedar untuk pelajaran bagi yang lain belum tentu boleh. Tadi dibahas bahasa menjaga nama baik adalah perbuatan yang terpuji. Bagaimana apabila seorang menjelekkan namanya sendiri karena ketidaksengajaan, apakah termasuk dosa? Ya kan memang semua yang murni karena ketidaksengajaan tidak dosa. E, jika orang tua belum mendirikan sholat dengan baik, jarang sekali sholat, apakah boleh anak e, bagi anak untuk mendoakannya? Jawabannya boleh. Didoakan akan mendapatkan hidayah, didoakan agar terbuka hatinya, didoakan agar Allah memberikan kasih sayangnya sehingga menerima hidayah. Satu hal yang diperbolehkan bahkan sangat-sangat dianjurkan. Ya kemarin disampaikan bahasanya orang awam melihat perselisihan ulama dalam satu perkara maka merocihkan ulamanya. Mana yang lebih berilmu, lebih wara itulah yang dia ikuti. Bagaimana dengan orang awam yang tertipu dengan ulama yang mengajak kepada kesesatan? Apakah orang awam tersebut berdosa karena mengikuti kesesatan dengan sebab ketertipuannya. Jawabannya dalam masalah kesesatan ya orang masing-masing orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, orang yang sesat itu ada yang menjadi pemimpinnya dan ada yang menjadi pengikut. Ada yang statusnya pemimpin kesesatan dan ada yang statusnya pengikut. Semuanya menanggung dosanya masing-masing. Ya, sehingga dalam masalah ini ada kewajiban untuk tidak menelantarkan akal, tidak menelantarkan akal, tidak menihilkan akal dan tidak mematikan akal. Kalau itu satu hal yang menurut nalar sehat, keblinger masa diikuti. Dia kita anggap sebagai orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu agamanya karena ininya ininya. Ya. Ya. Namun kemudian eh, kemudian dia mengatakan bisa menghidupkan kucing yang sekarat misalnya ya mikirlah gitu. Ya, ya, ya, ya, mikirlah kemudian bisa menghidupkan kucing yang mati misalnya. Ya mikir gitu. Ya, jangan kemudian wah dia kan orang yang berilmu gitu. Ya, maka di sini ada kewajiban untuk kemudian tidak memakai, tidak mematikan akal. Ya, dan itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah dengan terhadap nikmat akal bagaimanakah status penghasilan orang yang mana kerjaan orang tersebut meliputi ada kerjaan yang haram dan kerjaan yang halal. Apakah penghasilan orang tersebut halal? Jawabannya halal bercampur haram. Berbanding lurus dengan uh, kadar besaran uh, persentase pekerjaannya. Mana yang jika kemudian yang lebih banyak adalah kerjaannya haram, ya berarti penghasilan yang unsur yang haramnya lebih banyak daripada unsur halalnya. Terkadang saya kerja ada jam kosong, eh, tidak ada kerjaan, saya isi jam tersebut dengan menerima pesanan usaha di luar kerjaan saya. Namun saya menggunakan komputer kantor karena kebetulan usaha dan kerjaan saya selaras. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Ya, kalau orang oh, itu e, kerjanya kerja kantoran, kerja yang terikat dengan jam kerja, maka di jam kerja itu ya, dia wajib hanya gunakan untuk pekerjaannya yang dia digaji untuk itu. Ya, atau kemudian jika kosong, boleh untuk kepentingan pribadinya, non tidak untuk bisnisnya. Apalagi dia gunakan dia gunakan komputer kantornya untuk kepentingan pribadinya, maka ini lebih tidak boleh lagi. Di hadis pertama disebutkan bahasanya Umar meriatkan hadis pertama saat Nabi menyampaikan khutbah. Bukankah khutbah Nabi juga disaksikan oleh sahabat yang lain? Siapanya betul. Kenapa hanya Umar yang meriatkannya? Demikianlah realitanya. Demikianlah realitanya. Ya semuanya betul. Ya. Tapi realitanya uh, yang jelas Allah jaga uh, Allah uh, menjaga hadis Nabi sehingga tidak ada yang hilang. Ya, meskipun banyak ya, ya sehingga tetap ada yang menyampaikan